حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم جمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا غبطان ومنامة في الدنيا والآخرة لنبحا بجيك حضرة الله yang maha berhak atas segala pujian yang dengan memujinya maka terpujilah kehidupan dunia dan akhirah yang dengan memujinya kembali pujian itu kepada sang hamba dan Allah jadikan hidupnya terpuji di dunia dan di akhirah maha tidak butuh kepada pujian namun Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai seluruh tuntunan kehidupan yang terpuji dan dimunculkan dalam sosok Muhammad Rasulullah. Inilah tuntunan terpuji dari semua tuntunan terpuji, bahir dan batin, dunia dan akhirah. Maka oleh sebab itu, Hadirin hadirat, kita sudah dengar tadi bagaimana dahsyatnya banjir yang me mendera dan menjadi cobaan bagi saudara-saudara muslimin muslimat kita dan saudara-saudara kita sebangsa, saudara-saudara kita yang sama-sama juga keturunan Adam alaihi salatu wassalam yang mereka itu selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada yang beriman dan kepada yang tidak beriman dan tidak ada yang lebih lemah lembut kepada musuh melebihi Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dengan datangnya banjir ini Jika kita berpikir dengan dosa-dosa kita, barangkali, barangkali sofa di rumah kita itu sudah dibanjiri dosa sebelum dibanjiri oleh air. Biasanya dipakai duduk baca Yasin, baca Al-Quran bersama keluarga. Sekarang hanya dipakai dengar aib orang lain Fulan selingkuh, fulan selingkuh, artis fulan selingkuh, itu saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadi, Oh, kau itu cuma orang-orang susah yang dapat cobaan, orang-orang yang kaya raya nggak dapat cobaan. Dengan mudahnya mereka kabur ke Singapura kemana-mana. Mereka punya rumah harta di mana-mana. Jangan lupa mereka juga akan melewati kehidupan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jika Allah ingin berbuat adil, tidak tersisa satupun dari umat ini. Sebagian dari Jakarta sudah 1,8 meter di bawah permukaan laut. Secara logika, dari mana air itu bisa keluar ke laut? Air turun dari gunung-gunung, kiriman dari Bogor, dari mana, dari mana. Jakarta sebagian sudah, bahkan air asin sudah masuk ke Jakarta Pusat. Monas itu kalau nggak pakai pam sudah air asin. Air dari laut sudah masuk ke sebagian dari Jakarta. Sampai ke Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, sampai ke Jakarta Pusat. Setengah Jakarta sudah dibawa permukaan air. Sisanya tinggal nunggu waktunya. Dikatakan 11 tahun lagi Jakarta tenggelam. Tapi kok masih tidak ada apa-apa, nggak masuk satu setengah air atau lain sebagainya. Kok bisa? Air itu kemana perginya? Datangnya dari mana-mana, dari hujan, dari lautan yang mestinya sudah menghantam masuk ke daratan, dari banjir kiriman, Jakarta sudah dikepung oleh air laut dari manapun penjuru. Di nadirat yang dimuliakan Allah, kenapa Allah masih menjaga Jakarta tidak tenggelam? Wa Allah yu'adzibahum wa anta وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون masuk Rabiul Awal orang-orang banyak makin banyak yang berzikir berdoa beristighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Ingat kehancuran pasukan besar yang dikirim oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Hal itu terjadi di beberapa waktu, beberapa bulan. Sebagian mengatakan terjadi di bulan Muharram. Maka dikatakan Muharram itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadikannya awal penanggalan Hijriah. Kenapa? Karena saat itu kejadian Abraha ini datang pasukan yang sangat kuat. lama itu kan kalau zaman sekarang pasukan terkuat ini kan pesawat-pesawat tempur. Kalau zaman dulu pasukan gajah itu udah pasukan terkuat. Masuk ke Mekah dulu pegang kabur. Gak mampu ngadepin pasukan ini. Allah kirimkan orang-orang melihat seperti awan yang datang. Dari salah satu pojok langit terlihat seperti awan gelap. Makin dekat, makin dekat ternyata ratusan ribu burung-burung yang membawa batu-batu dari api neraka. Makanya disebut tahun gajah dan disitulah kelahiran Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka lahirlah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Tapi Allah teruskan. Oh maka Allah mu'adzibahum. Wahum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan siksa ke mereka selama ada di antara mereka yang beristighfar. Ada. Bukan semuanya beristighfar. Bukan. Karena di dalam surat Al-Fatah penjelasannya, adalah laula rijalun mu'minin wa nisa'u mu'minat lam ta'lamuhum ila akhir al-ayah law tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum bi'adzabin 'adzim bi'adzabin alima kalau bukan karena pria-pria yang beriman dan wanita-wanita yang beriman Allah sebut rijalun mu'minin wa nisa' mu'minat pria-pria beriman dan wanita-wanita beriman yang tidak kalian ketahui kemuliaan mereka Lalu tazayyalu di akhir ayat disebut kalau mereka itu pergi tak meninggal entah bubar entah enggak boleh diadakan lagi dan lain sebagainya lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima maka itu ditumpahi siksa oleh Allah SWT. orang-orang kufar Quraisy mereka kufar Quraisy nggak tahu mereka tuh selamat gara-gara keberadaan orang-orang muslimin yang mereka sendiri berbuat dolim terhadapnya. Mereka dolimi. Orang muslimin yang mereka dolimi yang ada di Mekah tuh yang ditahan nggak boleh hijrah ke Madinah. Justru itu gara-gara mereka. Selamat Mekah. Kalau nggak ada itu karena Allah SWT tazayyalu la'azzabna alladzina kafaru minhum 'adzaban alimah. Semua yang pendosa-pendosanya akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat perkumpulan-perkumpulan zikir mengikis banyak musibah. Perkumpulan-perkumpulan salawat, perkumpulan majelis-majelis taklim dan kita gembira karena Allah Subhanahu wa taala benturkan apa waktunya hujan yang mestinya menghantam Jakarta habis-habisan dibenturkan dengan bulannya dikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan kau lihat, aku dan kalian akan sama-sama menjadi saksi di hadapan Allah bagaimana perbuatan Allah terhadap bulan ini. Bulan Musibah, ya coba lihat perhitungan, dengan logika kita, dengan segala kemampuan kita. Kalau seandainya semestinya, sepertinya gimana? Uh, semestinya begini. Tapi kok ini bisa terjadi? Kok ini terjadi? Nah, akan kita temukan itu. Itu rahasia kemuliaan dikir. Itu rahasia kemuliaan nama Allah. Berpadu kepada namanya seluruh keluhuran dan keagungan dunia dan akhirat. Oh, jadi pikiran aja deh, ya, nggak usah ngapa-ngapain dong. bukan begitu maksudnya. Kalau kita cuma zikiran saja tanpa kita berbuat apa-apa, maka kita memperbudak Allah. Allah mungkin jadi budak. Kita cuma zikiran doang. Allah sudah kami ini, Allah sudah kami itu, Allah sudah datangin ini, Allah sudah datangin itu. Kita berbuat Tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari hal-hal yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram. Dan jangan sampai terjebak untuk mencelakakan orang lain. Itu perintah Allah. La tahmilanna ambusakum ila tahlukah. Jangan bawa dirimu kepada kecelakaan. itu dengan cara melemparkan sampah misalnya sembarangan. di jalanan seperti dikatakan tadi oleh Bapak Wali Kota kita sampai perbuatan seperti itu sudah Allah perintah di dalam Al-Quran dengan larangannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersih. Shallallahu Alaihi Wasallam bin nas. Inna Allah tayyib, yuhibbu tayyib, kata Rasul. Wala yakbalu illa tayyibah. Allah itu baik. Allah itu indah. Maha indah. Menyukai yang indah-indah. Dan tidak mau terima kecuali yang indah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apa yang indah di sisi Allah? Selain mulut yang menyebut namanya. Apa yang indah di sisi Allah? Selain orang yang ketika bekerja ia bertawakal kepada Allah. Ketika ia berusaha, ketika ia berumah tangga, ketika ia bermasyarakat, ketika ia bertetangga, ketika ia, ketika ia, ketika ia melewati seluruh siang dan malamnya, ia berbuat hal-hal yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya lah kehidupan yang terindah. Ajaran paling multi modern adalah ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah kita memahami bahwa rahasia kemuliaan di dalam kehidupan ini terbit dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan bulan ini betul-betul bulan rahmat. Jangan jadikan bulan perpecahan. Jangan jadikan bulan perpecahan antara muslimin. Nono kampung no, sono kalau lewat jangan lewat sono No no. kalau lewat sono no. orang yang tidak mau lewat di situ tuh tempatnya tuh. Bukan musuh kita mereka saudara kita cuma beda paham. Satu pakai baju biru, satu pakai baju merah, satu pakai baju hijau, satu pakai baju biru, satu pakai baju hitam. Iya sama-sama di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi harus ada yang dibenahi di antara mereka. Ya salah mereka, ajari mereka. Kita dituntut untuk mengajari mereka. Beri mereka penjelasan. Enggak mau diberi penjelasan. Mereka modelnya teka, modelnya, maunya, semaunya aja. Ya, ya wis. Jalannya jalannya, kita jalan kita. Yang jelas kita sudah beri penjelasan, tapi hatiku tidak memusuhimu. Kau mau memusuhiku, silahkan. Aku tidak memusuhimu loh. Tuhan yang mengatakan bahwa hal-hal yang seperti ini kalian katakan bid'ah mungkarah syirik dan lain sebagainya penjelasannya ini ini ini ini ini, ini. secara logika ini ini ini ini secara dalil ini ini ini ini sahihnya ini ini ini ini ini ayatnya ini ini ini sebutkan semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ubib saya nggak tahu belajar makanya budaya Haji salim ngapain Ya kan? Raja, mana itu dalilnya bid'ah hasanah? Mana dia itu dalilnya hal-hal yang disebut bid'ah? Mana itu dalilnya maulid? Keluarin. Keluar dari maulid dari Al-Quranul Karim. Keluar dari maulid dari hadis Nabawi yang sahihah. Dari sahih Bukhari. Dari sahih Muslim. Dari sahih-sahih lainnya. keluar dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan sahabat, keluar dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh mazhab yang tidak satu pun mengingkarinya. Mau dalil dari mana lagi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau sudah Al-Quran tidak diterima mau bagaimana? Oh beda penafsiran nih terserah. Penafsiranmu, penafsiranku, penafsiranku cuma mengikuti imam mazhab. Itu yang bisa aku bisa aku berbuat Karena yang ada zaman sekarang ini tidak satu persen dari yang ada di masa Imam Madhab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, jangan jadikan bulan perpecahan. Jadikan bulan doa. Rabiul Awal nih, bulan yang membuat Jakarta semakin aman, semakin jauh dari musibah, semakin damai, semakin sejahtera. Allah Maha Mampu menjauhkan seluruh musibah yang akan menimpa. Itu air yang nurunin siapa? Kalau Allah nggak turunin hujan kan selesai urusannya. Hadirin hadirin air kiri banjir kiriman, ya kan berarti hujan di sana. Kalau di sana nggak turunin hujan nggak ada banjir kiriman. Nah sulit bagi Allah memindahkannya ke laut tempat yang jauh, misalnya padang pasir kayak kemana. Yang rajin hujan mulu di sono. Jarang-jarang hujan di jam empat hari cuman setahun. Pindah ke sana hujan. Biar sebulan dua bulan hujan. Misalnya. Apakah Allah tidak mampu? Allah sangat maha mampu. Namun siapa yang meminta yang meminta kepada Allah semakin hari semakin hilang. Yang maha diharapkan semakin hari semakin tidak diharap. Yang maha mampu berbuat semakin hari tidak lagi dipercaya mampu berbuat. Inilah perbuatan muslimin yang mesti kita benahi. Maka oleh sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Maha mampu berbuat, Maha mampu merubah keadaan, dari keadaan yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi semakin baik, dari kemuliaan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih lagi, dari musibah menuju anugerah, dari anugerah menuju anugerah yang lebih lagi, anugerah yang penuh dengan kesyukuran, bukan anugerah yang penuh dengan kekufuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, وقولوا جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله tenangkan dirimu damaikan dirimu dengan namanya Ya Allah, Ya Allah, tiada yang lebih mampu berbuat atas masa depanmu selainnya. Ya Allah, Ya Allah, taruh telunjuk jari kecilmu, jari kelingkingmu, di atas kelingking kananmu, dan pandanglah dua telapak tanganmu yang sedang meminta dan mengemis dan mengemislah dengan jiwa bukan hanya dengan perbuatan ya Allah ya Allah ya Allah Jakarta dari seluruh ujungnya menjerit mereka dalam kesulitan dan permasalahan. Rabbi, kami mewakili saudara-saudari kami untuk meminta kepadamu yang disibukkan dengan hujan, disibukkan dengan banjir, disibukkan dengan masalah, maka mesti ada pula yang disibukkan dengan doa. Kami lah orang-orang yang mewakili mereka untuk bermunajat kepadamu ya Allah mewakili perasaan mereka mewakili air mata mereka mewakili kebingungan mereka untuk memanggil namamu ya Allah ya Allah لو أن لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa, niscaya kutumpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakanku, maka ku ambil, atau maksudnya ku jatuhkan apa-apa dari sebab perbuatan mereka. Ya Allah. ربنا لا تؤاخذنا Inna Zina وأخطأنا Jangan siksa kami sebab kami salah dan sama kami lupa. Ya Allah, Kau yang mengajari doa ini, bukan kami yang membuatnya sendiri. Kau yang mengajarinya, berarti kau menginginkan kami mengucapkannya, berarti kau siap untuk memberikannya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Puluhan ribu muslimin muslimat maka tangan mohon kepadamu ya Allah. La tu'akhidna inna zina wa ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا Jangan bebani kami beban seperti beban orang-orang sebelum kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana Jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak mampu mengangkatnya. Ya Allah. Maafkanlah kami. Wa'buanna waghfir lana. ampuni dosa-dosa kami, warhamna, kasihanilah kami, fansurna alal kaumil kafirin, tolong kami pada orang-orang yang ingin mencelakakan orang-orang muslimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau menunjukkan kaulah yang maha berkuasa. Kami tidak mampu mengurangi satu butir pun air hujan yang akan turun ke bumi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kewibawaanmu. Kelembutanmu. Kelembutanmu kasih sayangmu Ya Allah Ya Allah Tidak salah kami meminta kepada yang maha berhak diminta Tidak salah kami memohon kepada yang maha berhak dimohon Tidak salah kami menyebut nama yang paling berhak untuk digemuruhkan Paling berhak disebut oleh semua bibir dan lisan Ya Allah Sepantasnya kami tidak berteriak-teriak dalam berzikir dan doa Dalam zikir dan doa tiada layak berteriak-teriak Namun karena telinga ini terus siang dan malam dipenuhi hal yang hina Maka telinga butuh teriakan gemuruh namamu Untuk bergetarnya jiwa dalam menyebut namamu ya Allah jiwa yang tidak bergetar ketika namamu disebut bagaimana keadaannya saat di sakratul maut ya Allah ya Allah ya Allah bagaimana keadaannya saat gharghara saat seluruh tubuhnya mencengkram ruhnya tidak mau melepas ruhnya karena dilepas dalam keadaan maksiat dan mereka di Israel mencabutnya dengan keras dari seluruh urat tubuhnya ya Allah kenapa ini jiwa yang ketika nama Allah disebut tidak bergetar jiwanya ya Allah يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين hadirin hadirat yang الله Allah عن mohon maaf apabila ada yang salah ataupun ucapan-ucapan yang kurang pada tempatnya sungguh itu dari hamba yang penuh dosa ini dan kalimat-kalimat yang hak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat yang dimuliakan Allah malam ini eh, rencana kita akan keluar batang tapi laporannya air sampai ke lutut ya, dan berapa senti lagi akan naik masuk ke makam insya Allah tidak naik masuk ke makam ini dosa-dosa kita kesalahan-kesalahan kita sedang ingin dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap berbanyak majelis-majelis maulid, majelis zikir dan pertolongan-pertolongan kepada mereka yang dijebak oleh musibah dan masalah yang dengan majelis-majelis zikir dan salawat dan maulid itu tersingkir musibah ini dan musibah yang sudah terjadi bisa teratasi. Demikian saudara-saudariku yang kumuliakan. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu doa penutup oleh ulama setempat di tempat mashkurah.